Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala I'malu ismil fa'ili wasmil maf'uli Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam bab yang baru yaitu beramalnya isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan amalus mil fa'ili wa syurutuhu yaitu amalannya isim fa'il dan syarat-syarat yang berlaku jika ingin isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-428 sampai bait yang ke-430 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ka lihis mufa'ilin fil amali in kana an mudiyhi bi ma'zili isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'ilnya karena kita tahu bahwa isim fa'il itu adalah isim yang mushtaq atau diturunkan dari fi'ilnya maka isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'il asalnya. Namun di sini beliau menyebutkan syarat. Inkana an mudiyihi bima'zili. Isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'ilnya jika dia terpisah. Ya, isim fa'il tersebut terpisah dari makna maudhi. Artinya, isim fa'il itu kalau ingin beramal seperti amalan fi'il, itu tidak boleh bermakna mauti. Ya, nanti akan dijelaskan berarti maknanya bolehnya hal, ya masa sekarang, atau mustakbal atau istiqbal, masa yang akan datang. Kemudian beliau melanjutkan, وَوَلِيَسْتِفْهَمَ نَوْ حَرْفَنِدَ أَوْ نَفْيَا نَوْ sifatan أَوْ musnada. Kemudian syarat yang berikutnya, dia harus didahului oleh istifham. Ya, didahului oleh istifham. Atau didahului oleh huruf nida. Atau didahului oleh nafi. Atau datang sebagai sifat atau sebagai musnad. Nanti kita akan tahu bahwa isim fa'il itu dapat beramal jika dia didahului oleh istifham atau huruf nida atau nafi, atau dia datang sebagai sifat atau musnad. Kemudian beliau melanjutkan waqad yakunu na'ta mahdhufin urif fayastahiqqul amal alladhi wusif. Dan terkadang isim fa'il itu dapat datang sebagai na'at bagi man'ut yang dihapus. Namun man'ut yang dihapus tersebut urif, ya, diketahui. Maka jika isim fa'il itu menjadi na'at bagi man'ut yang dihapus, maka amalan amalalladhi wusif. Maka dia juga berhak untuk dapat beramal sebagaimana yang disifatkan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai ketiga bait ini. Beliau mengatakan Hadzan naw'u tsani minal asma'il 'amilati 'amalal fi'li. Ini adalah jenis yang kedua atau kelompok yang kedua dari isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Wa ismul fa'ili yaitu isim fa'il. Jadi sebelumnya sudah dibahas kelompok yang pertama yaitu masdar. Maka yang kedua ini adalah isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa siyagul mubalaghati. Dan demikian juga siroh mubalaghah. Kemudian di sini beliau menyebutkan ta'rifus mil fa'ili ya ta'rifus mil fa'ili yaitu definisi ya atau pengertian dari isim fa'il. Jadi sebelum kita membahas amalannya sebaiknya kita membahas mengenai definisinya. Wasmul fa'ili dan yang namanya isim fa'il itu adalah ismun mushtaqun lidalalati ala makna mujarrodin. Yaitu yang dimaksud isim fa'il adalah isim mushtaq. Artinya isim mushtaq isim yang diturunkan atau diderivasikan dari kata asalnya. Yang kata asalnya itu ada yang berpendapat masdar, ada yang berpendapat dari fi'il maudi. Ya, apapun itu, Intinya ini berasal dari suatu kata. Kemudian lid dalalati ala makna mujarrotin. Kemudian isim fa'il tersebut itu menunjukkan akan makna semata, ya makna murni. Maksudnya apa? Mak nanti akan dijelaskan itu adalah makna dari perbuatan, namun dia tidak terikat dengan zaman. Kemudian hadithin. Nah, kemudian perbuatan tersebut itu adalah sesuatu yang e, kejadian, yang kejadian yang dia itu tidak menetap, yang tidak menetap pada zat tersebut. Artinya kadang muncul, ya, kemudian bisa berubah atau bisa hilang. Artinya bukan sifat yang zati ya, sifat yang ada pada benda atau zat tersebut. Kemudian wa ala fa'ilihi Nah, isim fa'il ini itu selain menunjukkan akan makna perbuatan tadi, itu juga akan menunjukkan akan pelakunya. Ya, pelaku artinya yang menghasilkan fi'il atau perbuatan tersebut. Nanti akan dijelaskan satu persatu mengenai definisi tersebut. Ya, seperti biasa, ya definisi yang baik itu adalah yang jami' dan mani'. Jadi semua yang masuk dalam definisi itu harus dikumpulkan. Yang masuk ke dalam definisi. Itu jami. Kemudian mani. Semua yang tidak masuk dalam definisi itu harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan dari definisi. Itu definisi yang baik. Faqauluna ismun mushtaqun, maka ucapan kami yaitu isim mustaq itu apa? Ai ma'khudun min masdari thulathiyyi. Ya, jadi di sini disebutkan mustak itu artinya diturunkan atau diderivasi dari masdar. Ya, masdar. Nah, masdar apa? Masdar dari thulathi misalnya. Thulathi di sini eh, agak sedikit berbeda dengan thulathi yang ada di um, istilah sorof ya karena thulathi di sorof itu ya itu dasarnya ya sumber dari hurufnya. Jadi ada sulasi yang mujarrad, ada juga yang mazid. Ya. Tetapi di sini maksudnya unsur yang menyusun masdarnya dan fiilnya itu tiga huruf saja. Contohnya apa? Nadimun, ya ka nadimin. Contohnya adalah nadimun. Nadimun itu adalah isim fiil dari nadima yandamu nadaman. Ya, nadima yandamu nadaman. Menyesal. Maka nadima yandamu nadaman ini adalah thulathi. Karena nadima itu hanya terdiri dari tiga huruf. Ya, nun, dal, dan mim. Au ghairihi atau masdar selain thulathi. Ya, masdar selain thulathi. Contohnya apa? Ka mukrimin. Contohnya adalah mukrimun mukrimun ini adalah fiil yang secara umum ya kalau dalam istilah sorof disebut thulathi mazid. Nah, ada tambahannya. Nah, maka di sini itu bukan lagi thulathi tapi rubai. Empat hurufnya. Akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Akroma itu uh, terdiri dari hamzah, kaf, ro, dan mim. Berarti empat huruf. Nah, isim fa'ilnya apa? ya sesuai wazan yang sudah kita hafal mukrimun ya af'ala itu isim fa'ilnya adalah muf'ilun orang yang memuliakan nah maka ini adalah uh, yang dimaksud dengan isim mustaq di sini wa qauluna ala ma'na mujarradin dan tadi dalam definisi kita menyebutkan ala ma'na mujarradin yang dimaksud oleh ala makna mujarrodin adalah huwal hadatsul khali aniz zamani. Yaitu makna kejadian, makna perbuatan yang dia itu kosong ya atau terlepas dari zaman. Jadi tidak terikat oleh zaman. Contohnya apa? Kal qiyami. Ya contohnya adalah qiyam. Ya qiyam itu dari koma yakumu. Kalau koma itu kan Eh, dia itu telah berdiri. Kemudian yakumu dia sedang berdiri. Nah, qiyam itu masdarnya, itu tidak terikat oleh zaman. Dia menunjukkan perbuatan berdiri itu sendiri. Maka nanti isim fa'il itu juga tidak terikat oleh zaman. Kemudian wal qu'udi, ya, contohnya adalah ku'ud. Ya, itu dari Qa'ada yaqa'udu. Ya qa'ada Itu menunjukkan duduk. Maka uh, kata qu'ud ya atau qa'ada itu dia telah duduk masa lampau. Kemudian ya yaqa'udu dia sedang duduk. Bisa masa sekarang, bisa masa yang akan datang. Nah, ku'ud sendiri itu adalah perbuatan duduknya, tidak terikat oleh waktu. Nanti isim fa'il juga demikian. Wa nahwihima dan juga kata-kata lain yang serupa dengannya. Wa qauluna hadifin dan tadi dalam uh, definisi ada hadifin. Itu apa? Ai aridun yataghayyaru wa yazulu. Nah, ini adalah sesuatu yang arid, sesuatu yang kadang-kadang terjadi, tidak menetap pada zat. Yang yataghayyaru, dia itu bisa berubah-ubah. Kemudian yazulu bisa juga hilang dari zat tersebut. Ya, karena yang namanya fa'il, isim fa'il, itu menunjukkan pelaku. Misalnya eh, kita katakan ya huwa imun, dia adalah orang yang berdiri. Nah, seseorang itu tidak mungkin selamanya berdiri. Ya, dia kadang mungkin duduk, kadang berbaring, dan lain sebagainya. Maka sifat berdiri tersebut bersifat hadis, ya, bersifat hadis atau arid. Dia tidak selalu menempel pada orang tersebut. hadza huwal ghalibu fismil fa'ili. Maka yang seperti ini, yang arid, yang tidak menetap ini, itu yang mayoritas terjadi pada makna yang dibawa oleh isim fa'il. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa yakhruju bihadza as-sifatul musyabbahatu. Maka dengan definisi ini, ya definisi hadis atau arid ini, maka sifat musyabbahah itu dikeluarkan dari definisi isim fa'il. Ya, dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena sifat musyabbahah itu mayoritasnya itu adalah sifat yang menetap pada zat Ya, sifat yang memang ada pada zat tersebut. Kemudian wasmut tafdili, demikian juga isim tafdil. Ya, isim tafdil itu juga biasanya itu menetap pada zat. Mengapa li annahuma li thubuti? Karena sifat musyabbahah dan isim tafdil itu untuk menunjukkan makna thubut, makna yang terus-menerus ada pada zat tersebut la litajaddudi wal khuduthi. ya isim eh, sifat musyabbah dan isim taftil itu tidak membawa makna tajaddud ya sesuatu yang diperbarui atau hudus ya sesuatu yang ya terjadi yang bisa kadang ada kadang tidak kita lihat catatan kaki unzur ini dapat dilihat di baba abniyati asma'il fa'ilina Ya, ini dapat dilihat di bab kemudian wababa al sifati al-musyabbahati. Ini nanti bisa dilihat di bab ya abniyatu asma'il fa'ilina, ya susunan atau bagaimana isim-isim fa'il itu terbentuk dan juga bab mengenai sifah musyabbahah. Kemudian kita kembali ke atas wa qauluna dan ucapan kami dalam definisi tadi wa ala fa'ilihi dan juga isim fa'il itu selain menunjukkan makna perbuatan yang kosong dari zaman dan juga sesuatu yang tidak menetap, itu juga menunjukkan akan pelakunya. Atau apa yang dimaksud dengan fa'il? Ay man hadatha minhul fi'lu wa sodaro anhu. Ya man hadatha minhul fi'lu wa anhu. Yang dimaksud dengan fa'il itu adalah yaitu seseorang ya man seseorang yang perbuatan itu terjadi karena dia. Ya, perbuatan itu terjadi karena seseorang tersebut kepada si man tersebut. Atau wasodaro anhu atau perbuatan tersebut berasal dari seseorang tersebut atau sesuatu tersebut. Jadi fa'il itu adalah yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan atau yang menjadi sumber asal perbuatan tersebut. Contohnya apa? Kadoribin. Ya, contohnya adalah doribun. Doribun itu adalah dari dorobaya dribu. Memukul. Maka doribun itu adalah dia yang melakukan perbuatan memukul tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wahada dan definisi ala fa'ilihi ini, itu yukhrijus mal maf'uli itu mengeluarkan isim maf'ul dari definisi isim fa'il. Kenapa? Ya kan isim maf'ul juga terkait perbuatan kan? Apa perbedaannya dengan isim fa'il? Nah, di sini dikeluarkan dari definisi isim fa'il seperti apa? Madrubin. Ya madrubin. Madrub ka madrubin contohnya adalah madrubun. Madrubun itu juga dari dorobaya tribu. Tetapi dia bukan isim fa'il. Kenapa? Li'annahu yushtaqu liman waqa'a alaihil hadatsu. Karena madrubun ini itu diturunkan dari masdar itu untuk sesuatu atau seseorang yang terkena akibat dari perbuatan tersebut atau dialah yang terkena perbuatan tersebut. Contohnya apa? Contohnya perbuatan pukulan tadi, ya dorbun, pukulan. Nah, Madrubun ini adalah orang yang terkena perbuatan pukulan. Mudahnya yang dipukul. Nah, yang dipukul. Maka madrubun itu bukan isim fa'il karena dia tidak menunjukkan pelakunya. Kemudian beliau melanjutkan ahwalus mil Keadaan-keadaan dari isim fa'il. al awalu yang pertama amalul mujarrodi. Yaitu beramalnya isim fa'il, namun dia itu mujarrot. Mujarrot itu, itu apa? Berarti kosong, tidak bersambung dengan apapun, seperti al misalnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wasmul fa'ili la yakhlu min halaini. Dan isim fa'il itu tidak terlepas dari dua keadaan. Ya, isim fa'il itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula keadaan yang pertama an yakuna muqtarinan bi al yaitu isim fa'il itu bersambung dengan al. Misalnya tadi doribun menjadi ad-doribu. Ya, misalnya qaimun menjadi al-qaimu. Wa hadza sayati hukmuhu insyaallahu. Dan yang bersambung dengan al ini akan datang penjelasannya nanti atau akan datang hukumnya nanti, insya Allah. Afaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna mujarrodan minha. Yaitu isim fa'il itu kosong dari al. Ya, kosong dari al, artinya tidak bersambung dengan al. Wahada yarfa'ul fa'ila mutlaqan bila syartin maka isim fa'il yang tidak bersambung dengan al itu dapat merofakkan fa'il secara mutlak tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Artinya dia kalau datang isim fa'il, kemudian setelah itu ada isim yang marfu, nah itu kemungkinan besar itu adalah fa'il dari isim fa'il tersebut. Ya, fa'il dari isim fa'il bila syartin tanpa syarat. Contohnya apa? Ya di sini nahwu Allahu alimun bi bawatinil umuri. Ya Allahu alimun bi bawatinil umuri. Allah itu maha mengetahui hal-hal yang samar atau terselubung dari suatu perkara. Maka di sini apa? Fafi alimun, maka dalam di sini kan ada isim fa'il alimun. Fafi alimun domirun mustatirun, maka alimun tersebut itu mengandung domir mustatir. Huwal fa'ilu, maka domir mustatir tersebut itu adalah yang menjadi fa'il bagi isim fa'il. Waka qawlihi ta'ala dan contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat ke-28. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ وَالتَّوَابِ an'ami مُخْتَلِفٌ alwanuh Ya wa minan nasi wal an'ami mukhtalifun alwanuh. Dan demikian juga di antara manusia dan binatang-binatang melata. Dan hewan-hewan ternak itu mukhtalifun alwanuhu. Berbeda-beda atau bermacam-macam warnanya. Maka di sini ada apa? Mukhtalifun alwanuhu mukhtalifun alwanuhu. Nah, mukhtalifun itu merupakan isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtalafa yakhtalifu, kemudian isim fa'ilnya adalah mukhtalifun. Nah, fa'alwanuhu fa'ilun lismil fa'ili. Maka alwanuhu itu adalah fa'il bagi isim fa'il yaitu mukhtalifun. Dan mukhtalifun di sini kita lihat tidak bersambung dengan al. Bagaimana tadi alimun. Ya, jadi asalnya adalah ikhtalafa alwanuhu, kemudian menjadi mukhtalifun alwanuhu. Kemudian beliau melanjutkan, ya, tadi kalau mengenai merofakkan fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa amma nasbuhul maf'ula bihi ya adapun al maf'ula bihi ini menjadi maf'ul bih bagi masdar nasbu. Ini pembahasan bab sebelumnya. Wa amma nasbuhul maf'ula bihi fala budda min syartaini. Dan adapun isim fa'il yang kosong dari al yang dia itu dapat menasabkan maf'ul bih maka dia harus datang atau harus beramal dengan dua syarat. Artinya tanpa dua syarat tersebut dia tidak dapat beramal atau tidak dapat menasobkan maf'ul bih. Kalau merofakan fa'il tadi tanpa syarat. Nah, menasobkan maf'ul bih untuk isim fa'il yang tidak bersambung dengan al itu ada dua syarat. al awalu syarat yang pertama an yakuna lil hali awil istiqbali isim fa'il tersebut itu harus bermakna hal waktu sekarang atau istiqbal makna yang akan datang. Mengapa wadzalika li'annas mal fa'ili ya, itu karena yang namanya isim fa'il kama yakuluna sebagaimana dikatakan oleh para ulama nahwu innama amila li jarayanihi 'alal fi'lil ladzi huwa bima'nahu. Jadi yang namanya isim fa'il itu amila li jarayanihi 'alal fi'lil ladzi huwa bima'nahu. Itu dia hanya dapat beramal itu mengalir mengikuti fi'il yang dia itu menjadi makna asalnya. Artinya dia hanya dapat beramal mengikuti fiil yang menjadi e, makna yang dikandung oleh isim fa'il tersebut. Apa itu wahual mudori'u? Ya, wahual mudori'u. Fiil yang dibawa maknanya oleh isim fa'il itu adalah fiil mudhari'. Ya, ini uh, penting untuk dicatat bahwa yang namanya isim fa'il itu membawa makna fi'il, tapi fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Nah, kemudian apa tadi jaroyanihi alal fi'li? Ada ya, li jaroyanihi alal fi'li. Dia itu mengalir mengikuti fi'il tersebut. Artinya apa? Wa makna jaroyanihi alaihi, makna bahwa kenapa isim fa'il itu dianggap mengalir mengikuti fi'ilnya, annahu muwafiqun lahu fil harakati was sukunati. Bahwa isim fa'il itu sesuai dengan fi'il mudhari dari sisi harokat dan sukun. Ya. Ini ya perlu dipahami bahwa isim fa'il dan um, isim fa'il dan fi'il mudhari itu sama dari sisi harokat dan sukun. Nah, apa maksudnya bimakna annasakina fi ahadihima muqabilun fi tartibihi lisakini fil akhari. Bahwa sukun yang ada pada salah satunya, katakanlah sukun yang ada pada isim fa'il, itu pasti cocok atau sesuai dari urutannya dengan sukun yang ada pada yang lain, yaitu fi'il mudhari. Nanti diamati saja bahwa sukun yang ada pada isim fa'il itu pasti sama dengan sukun yang ada pada fi'il mudhari. Wa kadzal mutaharriku, demikian juga dengan harokat. Ya, artinya kalau pada suatu urutannya yaitu uh, isim fa'il itu berharokat, pasti fi'il mudhari'nya juga berharokat. Kira-kira seperti itu maksudnya. Fanadimun ya contoh paling sederhana nadimun. Nadimun. Nadimun itu ada nun, nun berharokat. Kemudian ada alif, alif itu kan pasti sukun. Kemudian ada dal itu berharokat, mun itu juga berharokat. Berarti apa? Eh, harokat, sukun, harokat, harokat. Urutannya seperti itu. Itu apa? Muwafiqun mudhari'ihi. Itu cocok atau sesuai dengan mudoriknya. Mudoriknya apa? Yandamu. Ya, yandamu. Yandamu itu yaknya itu berharokat. Kemudian nunnya sukun. Dalnya berharokat. Mimnya berharokat. Berarti urutannya bagaimana? Harokat, sukun, harokat, harokat sama. Tadi juga nadimun juga sama, harokat, sukun, harokat, harokat. Itu yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang jaroyanihi alaihi. Urutannya sama, harokat, sukun, harokat, harokat. Fi lima dhukiro. Ya, pada setiap hal yang telah disebutkan sebelumnya. Sukunnya sama, harokatnya sama. Nah, itu adalah ilahnya yang disebutkan oleh uh, sebagian ulama nahwu. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an ya'tamida ala syai'in qablahu. Dia itu harus bersandar kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ya, jadi selain menunjukkan makna hal atau istiqbal, dia harus bersandar pada sesuatu sebelumnya. Contohnya apa? Kalistifhami. Contohnya adalah istifham. Dia harus didahului oleh sesuatu, misalnya istifham. Nahwu contohnya, abalighun anta qasdaka. Nah, maka di sini ada hamzah ya, hamzah istifham. Abalighun anta qasdaka? Apakah telah engkau telah mencapai tujuanmu? Ya, apakah engkau telah mencapai tujuanmu? Maka di sini balirun itu adalah isim fa'il, itu didahului oleh hamzah. Hamzah istifham. Maka dia dapat beramal. Dia merofakkan fa'il, anta itu menjadi fa'ilnya. Atau dia menjadi taukid bagi fa'ilnya. Kemudian kosdaka. Ya, kosdaka, kosda di situ menjadi maf'ul bih bagi balirun. Nah, fal hamzatu lilistifhami. istifhami, maka hamzah yang ada pada Ehm, dia dapat eh, beramal ya karena ada hamzah istifham maka balighun dapat beramal. Wa balighun mubtadaun, maka balighun itu adalah mubtada. Ya. Didahului oleh hamzah istifham, kemudian di balighun menjadi mubtada. Anta, nah anta di sini di sebagai fa'ilun. Ya, fa'ilun tapi apa? Sadda masadal khobari. Dia yang mengisi atau menutupi kekosongan yang diisi yang disebabkan oleh khobar. Atau dia menempati kedudukan khobar. Mudahnya seperti itu. Jadi jumlah ini tidak lagi membutuhkan khobar. Kemudian qasdaka, qasda di situ maf'ulun bihi lismil fa'ili. Ya qasda adalah maf'ul bih bagi isim fa'il balirun Wal kafu mudhafun ilaihi. Dan kaf yang ada pada qasdaka itu adalah mudhaf ilaih. Kemudian au ya'tamida ya kita maktufkan kepada kita atofkan kepada yang tadi an ya'tamida ya au ya'tamida ala nafin. Atau kalau tidak bersandar kepada istifham atau ya'tamidu saja. Au ya'tamidu ala nafin atau uh, isim fa'il itu kalau tidak bersandar pada istifham bisa juga bersandar kepada nafi, sesuatu penafian. Nahwu contohnya um, Robiha berarti mungkin yang lebih tepat suk ya. Mahamiduni suko illa man robiha. Mahamiduni suko illa man robiha. Tidak, tidaklah seseorang itu memuji pasar, kecuali orang yang, yang mendapatkan keuntungan atau profit dari perdagangan. Ya, ini bentuk hasar ya, setelah penafian kemudian ada illa. Jadi makna yang dibawa adalah yang memuji pasar itu hanyalah orang yang beruntung atau orang yang mendapatkan keuntungan atau profit dari perdagangan di pasar. Fahamidun mubtadaun. Ya, maka lafadz hamidun adalah mubtada dan dia didahului oleh nafi yaitu ma nafiyah. As-suqa maf'ulun bihi lismil fa'ili. As-suqa menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il. Illa ada tustithnain mulghatan. Nah, illa itu adalah adat istifna, namun dia mulghoh, dia eh, tidak atau ditinggalkan amalannya. Karena illa itu kan sebetulnya dapat memansubkan. Namun di sini mulghoh, ditinggalkan amalannya. Man ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Man di sini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rofa. Fa'ilun sadda masadal khobari. Yang dia adalah fa'il yang mengisi kekosongan dari khobar atau menempati kedudukan khobar. Nah ini kenapa e, man di situ tidak mansub sebagai musanna, eh maaf, e, mustafna ya. Dia tidak mansub sebagai mustafna karena di sini uh, hamidun ya hamidun itu memerlukan fa'il. Hamidun itu memerlukan fa'il. Maka kata setelah illa itu dia itu menjadi fa'ilnya. Ya, ini dapat dilihat di pembahasan istisna. Kalau jumlah sebelumnya belum sempurna atau perlu sesuatu, maka illa itu mulghah, ditinggalkan amalannya. Maka man adalah isim mausul yang mabni dengan sukun, tapi dia menempati kedudukan rofa sebagai fa'il yang menempati kedudukan khobar. Robiha silatul mausuli. Kemudian robiha itu adalah silah mausul. Kemudian au tamidu ala nidain atau kalau tidak bersandar kepada eh, istifham atau nafi bisa juga bersandar kepada nida didahului oleh nida Nahwu contohnya, Ya sa'iqon rotan tamahal. Ya, ya sa'iqon rotan tamahal. Wahai pengemudi mobil, perlahanlah dalam mengemudi. Wahai penghuni mobil, eh, wahai pengemudi mobil, perlahanlah dalam mengemudi. Maka di sini sa'iqon itu didahului oleh huruf nida yaitu ya. Faya harfu nidain maka ya di situ adalah huruf nida saiqon munadan mansubun. Ya, saiqon itu adalah munada yang mansub. Ya, jadi lafat saiqon adalah munada yang mansub. Wal fa'ilu domirun mustatirun dan fa'ilnya adalah domir yang mustatir sayyaratan maf'ulun bihi lismil fa'ili. Lafat rotan adalah uh, maf'ul bi bagi isim fa'il sa'iqon. Au yaqa'una'tan liman'utin madhkurin. Atau isim fa'il yang kosong dari al dapat beramal jika dia menjadi na'at bagi man'ut yang disebutkan. Contohnya apa? Nahwu Sahibtu rajulan arifan ada adabas safari. Sahibatu rajulan arifan ada adabas safari. Saya menemani seorang laki-laki yang mengetahui adab-adab dalam bepergian. Ya. Maka apa? Arifan di sini itu adalah naat bagi manut yang disebutkan. Manut yang disebutkan apa? Rojulan. Ya, jadi arifan itu menyifati rojulan. Maka arifan itu dapat beramal. Jadi ada basafari, ada ba itu dibaca mansub karena dia menjadi maf'ul bih bagi arifan. Nah kemudian au liman utin mahdhufin. Nah bisa juga isim fa'il itu beramal jika dia menjadi na'at bagi man'ut yang dihapus liwujudi natin tadullu alaihi karena ada petunjuk di dalam jumlah yang menunjukkan akan man'ut yang dihapus. Contohnya apa? Contohnya di sini kam mu'adzibin nafsahu fi talabid dunya yara annahu as'adun nasi. Ya kam mu'adzibin nafsahu fi talabid dunya yara annahu as'adun nasi. Ya, betapa banyak Ya, makanya mu'adzibin ini apa? Asalnya ai kam syakhsin mu'adzibin nafsahu. Ya, betapa banyak seseorang atau individu manusia yang dia itu ya men menyiksa dirinya, yang menyiksa dirinya untuk mengejar dunia. Jadi betapa banyak orang yang menyiksa dirinya untuk mengejar dunia, itu berpandangan bahwa dirinya adalah manusia yang paling bahagia. Ya, artinya mungkin kita melihat bahwa ada orang yang bekerja keras. Ya, bekerja keras membanting tulang untuk mencari harta, mencari dunia. Itu kita melihat seolah-olah kok dia menderita sekali ya. Untuk mengejar dunia, dia sampai menyiksa dirinya, kurang tidur, ya, jarang makan dan lain sebagainya untuk mengejar dunia. Namun ternyata orang tersebut itu berpandangan bahwa dirinya adalah manusia yang paling berbahagia. Nah, maka di sini kita lihat mu'adzibin di sini itu adalah uh, sifat bagi atau naat bagi man'ut yang dihapus yaitu syakhsin. Ya, syakhsin. Nah, apa yang menunjukkan sesuatu yang dihapus? Ya dari konteks jumlahnya, konteks dari kalimatnya. Kita melihat bahwa maksudnya adalah seseorang. Kemudian kita lanjutkan au yako'u halan. Ya, atau bisa juga isim fa'il itu dia beramal seperti amalan fi'il ketika dia itu kosong dari al, itu ketika dia di dalam jumlah itu berkedudukan sebagai hal. Ya, berduka, berkedudukan sebagai hal. Contohnya apa? Nahwu ja'a Khalidun raqiban farosan. Ja'a Khalidun raqiban farosan. Telah datang Khalid dalam keadaan dia itu menunggangi kuda. Ya, telah datang Khalid dalam keadaan dia menunggangi kuda. Maka rokiban di sini itu adalah isim fa'il yang kedudukannya sebagai hal. Ya. Sehingga dia dapat menasabkan maf'ul bih yaitu farosan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua Fa'budillaha mukhlison lahuddina Fa'budillaha mukhlison lahuddina maka sembahlah Allah dalam keadaan ya ikhlas atau memurnikan ya ketaatan kepadanya. Maka di sini mukhlison, ya mukhlison itu i'rabnya adalah sebagai hal. Halnya apa? Halnya adalah berarti domir mustatir yang ada pada u'bud. Ya, takdirnya anta. Maka sembahlah Allah dalam keadaan engkau ya memurnikan ketaatan kepada Allah. Maka di sini mukhlison, mukhlison adalah isim fa'il dari akhla akhlasa yukhlisu, itu dapat menasabkan maf'ul bih yaitu ad-dina. Au yaqa'u khobaron limubtada'in. Nah, tadi kan kalau tidak kedudukan sebagai hal, dia menjadi musnad Nah, musnad di sini itu contohnya adalah khobar. Ya, atau dia uh, isim fa'il dapat beramal menasobkan maf'ul bih dalam keadaan terlepas dari al jika dia kedudukannya sebagai musnad contohnya khobar au yaqau khobaron li mubtada'in khobar bagi mubtada nahwu contohnya anta hafizun ghaibata jarika Berarti engkau ya menjaga ya menjaga menjaga di sini itu apa ghaibata jarika. Yaitu ya ketidakhadiran atau ketika tetanggamu itu tidak ada. Maka di sini hafizun kedudukannya sebagai khobar mubtada'nya adalah anta. Maka hafizun dapat menasabkan maf'ul bih yaitu lafadz ghaibata. Au yaqa'u khabaron linasikhin atau bisa juga menjadi khobar bagi nasih Ya, contohnya adalah khobar inna misalnya. Di sini contohnya innaka hafidhun ghaibata jarika. Sama sesungguhnya engkau sedang menjaga ya ketidakhadiran dari tetanggamu. Maka di sini uh, ada kaf dalam innaka itu adalah isim inna. Hafidhun adalah khobar inna. Maka dia bisa menasabkan maf'ul bih yaitu lafat ghaibata. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ma kuntu ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun Ya, saya tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum engkau berada di dalam majelisku. Maka di sini ada makuntu kotiatan. Ya, makuntu kotiatan. Yaitu ada kuntu kotiatan. Maka tak yang ada pada kuntu adalah isim kana atau isim kuntu. Nah, qati'atan itu adalah khobar kana atau khobar kuntu. Ya, qati'atan. Nah, di sini karena dia itu menjadi khobar bagi nasikh, yaitu kana, dia dapat menasabkan maf'ul bih, yaitu lafat amron. Ya. Nah, di sini qati'atannya itu di uh, dalam keadaan mu'annath, ya, dalam, keadaan, dalam bentuk mu'annaf karena di sini yang dihikayatkan adalah ucapan dari wanita, yaitu Balkis. Ketika uh, berinteraksi, ini hikayat yang di, di, uh, eh, difirmankan oleh Allah ketika menjelaskan interaksi antara uh, Balkis ya, dengan Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. salam. Nah, kemudian fa'inka nasmul fa'ili lil maudhi. Nah, kemudian ini dijelaskan. Tadi kan syaratnya isim fa'il itu harus terlepas dari makna maudhi. Supaya dapat beramal, amalannya fi'il ketika dia terlepas dari al. Fa'inka nasmul fa'ili lil maudhi lam ya'mal. Maka jika isim fa'il itu membawa makna maudhi, dia tidak dapat beramal seperti amalan fi'il fala yasihhu antakula maka tidak boleh engkau katakan tidak sah engkau katakan Muhammadun katibun wajibahu amsi tidak boleh ya Muhammad ya, sedang mengerjakan atau menulis tugasnya atau PR-nya kemarin ada amsi di situ ya maka tidak boleh di sini ya tidak boleh membacanya binasbi wajibahu tidak boleh dengan menasobkan lafat wajibahu tidak boleh. Ya, maka bagaimana caranya kalau seperti ini bal yajibu fihil idofatu. Maka untuk konteks ini ada amsinya ini itu wajib didatangkan dalam bentuk idofah. Fatakulu maka engkau katakan Muhammadun katibu wajibihi amsi. Muhammadun katibu wajibihi amsi. Muhammad itu sedang menulis tugasnya kemarin. Kemudian wa khalafa fi dzalika al-Kisaiyu. Nah, ini adalah nah tadi hukum bahwa kalau isim fa'il membawa makna mati tidak boleh beramal. Tetapi ada yang udah ada ulama nahwu yang menyelisihi pendapat ini. Khalafa fi dzalika ya, menyelisihi pendapat ini. Siapa itu? Yaitu Al-Kisai, yaitu Al-Kisai rahimahullahu taala. Beliau juga seorang ulama nahwu yang besar. ajaza amalahu wa in kana Maka Al-Kisai rahimahullahu taala memperbolehkan isim fa'il yang kosong dari al itu beramal walaupun membawa makna maudhi. Ya, mengapa? Muhtajan biqaulihi ta'ala. Beliau berargumentasi, berdalil, beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kalbuhum basitun dhira'i." Wa kalbuhum basitun dhira'i. Ya dan uh, anjing mereka itu menjulurkan kedua ya tangannya atau kedua tungkainya ya kedua punya kaki depannya ya kedua lengannya ya maka di sini kita lihat ada basitun dhiro'aihi basitun dhiro'aihi nah di sini apa yang menjadi alasan kisai eh, memperbolehkan hal tersebut fabasitun bimakna al-maudi maka lafat basitun di sini itu adalah maknanya makna yang telah lampau telah terjadi ya makna yang telah terjadi nah kemudian di sini uh, dijelaskan wa kharrajahu ghairuhu akan tetapi ulama-ulama nahwu selain beliau itu mengeluarkan hal ini dari uh, atau mematahkan argumentasi beliau. Jadi mengeluarkan bahwa ini itu bukan maldi. Ya, atau ini bukan sesuatu yang menjadi dasar bahwa mak isim fa'il yang membawa makna maldi itu boleh beramal. Mengapa ala annahu hikayatun atau ala annahu hikayatu halin maudiyatin. Karena ini adalah uh, hikayat sebetulnya ayat ini adalah hikayat, hikayat dari hal yang telah berlalu. Ya, hikayat. Yang namanya hikayat itu ya apa saja itu bisa dihikayatkan. Ya, apa saja itu bisa dihikayatkan kalau dari sisi bahasa. Ya, apapun itu boleh dihikayatkan. Wa makna dan makna dari Hal ini itu adalah an yafridul mutakallimu hina kalamihi itu bahwa penutur dalam hal ini adalah eh, Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ayat ini itu yafridu itu uh, kalau untuk manusia ya berasumsi atau ya memaksudkan ya memaksudkan hina kalamihi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ini annal qissata waqi'atunil ana fahuwa yasifuha maka itu dibuat seolah-olah kisah tersebut itu terjadi sekarang karena itu hikayat ya hikayat itu boleh disampaikan untuk seolah-olah itu terjadi saat ini terjadi saat kita mendengarkan kisah tersebut fahuwa yasifuha. Ya, maka karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyifati kondisi tersebut. Wa alaihi la yakunu basitun madiyan. Maka oleh karena itu tidaklah basitun tersebut membawa makna madi. Wa innama huwa hadirun. Sesungguhnya makna yang dibawa itu adalah makna saat ini. Kemudian wasirru fi dzalika ihdaruhu fi dhihni hatta ka'annahu musyahidun. Maka yang ya tersembunyi ya dalam ayat ini itu adalah ihdaruhu fi dhihni, itu menghadirkan di dalam pikiran hatta ka'annahu musyahidun bahwa seolah-olah itu dia menyaksikannya secara langsung ya menyaksikannya secara langsung Kemudian beliau melanjutkan wa in lam ya'tamid wa in lam ya'tamidis fa'ili dan juga ketika isim fa'il itu tidak bersandar. Tadi kan syaratnya isim fa'il tidak boleh membawa makna madhi. Syarat yang kedua tidak harus bersandar kepada sesuatu sebelumnya, seperti istifham dan seterusnya. Kalau tidak bersandar bagaimana? Lam ya'mal, tidak dapat beramal. Tetapi itu adalah pendapat jumhur. Wa khalafa fi dzalika al-akhfasyu. Akan tetapi al-akhfash itu menyelisihi pendapat jumhur dalam hal ini. Ya, jumhur mengatakan harus bersandar. Tetapi al-akhfash rahimahullahu taala tidak berpendapat demikian. Fa'ajaza amalahu. Maka beliau memperbolehkan isim fa'il tetap beramal tanpa bersandar kepada sesuatu. Wahtajja biqauli syairi. Beliau beralasan berdasarkan dari ucapan seorang penyair. Seorang penyair mengatakan, Khabirun banu lihbin fala takumul ghiyan, maqalata lihbiyin idha tairu marroti. Ya, kabar dari ini seorang eh, sebuah kabilah ya Banulih Banulih Banulih bin. ya. Kabar dari kabilah Banulih bin fala takumul ghian, maka janganlah engkau um, abaikan ya ucapan dari Banulih bin itu jang, maka janganlah engkau abaikan. Ya. Janganlah engkau abaikan apa? makolatalih bin ucapan dari uh, kabilah Lih, Lihbi tersebut, Banu Lihbi tersebut, kapan tidak boleh uh, diajukan idza toiru marroti, jika ada burung yang lewat. Ya. Apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari syair ini, anna bani lihbin alim, alimuna bi zajrit toiri wa fatiha. Ya bahwa yang namanya kabilah Banu Lihbin itu mereka itu mengetahui itu suka menerbangkan burung. Bisa jerit toiri. Menerbangkan atau melepaskan burung. Ini kebiasaan eh, masa jahiliyah. Ya, kebiasaan masa jahiliyah. Wa fatiha dan juga iyafahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan iyafah di sini akan dijelaskan ai attakahunu bi asma'iha wa harakatiha wa aswatiha. Jadi yang dimaksud dengan iyafah di sini itu adalah meramal atau mencari peruntungan dengan nama-nama burung atau dengan gerakan-gerakan burung atau dengan suara-suara burung. Ini kebiasaan jahiliyah. Tafaulan wa tasyauman ya baik bisa jadi untuk Eh, meramalkan optimisme atau keberuntungan, ya tafaul, atau tasyaum untuk meramalkan kesialan atau pesimisme. Ya, ini sekali lagi kebiasaan Arab jahiliyah melepas burung, kemudian dilihat gerakannya ini akan beruntung. Ya, atau ini nanti akan sial, misalnya terbang ke sana artinya akan beruntung dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ini kebiasaan jahiliyah. Fa'idha akhbaroka lihbiyun, nah maka ini makna syairnya. Fa'idha akhbaroka lihbiyun bisyai'in min dhalika. Ya. Maka jika ada seorang Bani Lihbi yang mengabarkan kepadamu tentang sesuatu karena gerakan burung tadi. Fasaddiqhu. Ya, maka benarkanlah kabar tersebut. Walatulghi kalamahu dan janganlah engkau abaikan ucapan dari Bani Lihbin tersebut. Intinya percayalah, kira-kira seperti itu. Itu isi syairnya, ya. Tetapi ini sebuah hal yang penting, catatan yang penting mengenai syair ini itu adalah kalimat berikutnya. Wa ma'lumun anna min a'malil jahiliyati. Dan perkara yang sudah diketahui Ya, ini perkara tauhid ya. Bahwa yang namanya tatoyur, tatoyur itu seperti tadi, meramalkan dari gerakan burung. Ya, misalnya burungnya terbang ke arah sana, nanti beruntung. Atau burungnya terbang ke arah sana, nanti sial. Itu tatoyur. Tatoyur. Nah, tatoyur seperti itu merupakan perbuatan dari jahiliyah, orang Arab jahiliyah wa huwa nau'un minasyirki. Nah, ini yang penting. Ini merupakan salah satu jenis kesyirikan. Karena apa? Ya, kita tahu yang mendatangkan keberuntungan atau mungkin sesuatu yang buruk itu hanya dari Allah, bukan dari gerakan burung. Ya, gerakan burung tidak ada hubungannya sama sekali. Itu semua dari Allah. Maka percaya dengan hal seperti itu itu bisa Ya, khawatir kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Yutanafa ma'at tauhidi. Yang ini pertentangan dengan tauhid. Tauhid itu kita tahu semua itu, semua yang terjadi pada kita, itu berasal dari Allah. Au yang kusu kala kamaluhu. Atau itu dapat mengurangi kesempurnaan dari tauhid. Ya, ini catatan yang penting. Tetapi ini karena syawahid syariah, ya kita bahas dari sisi i'robnya saja. I'robuhu, i'robnya, falataku, ya falataku, maka taku yang ada di situ mudori'un majazumun, mudori yang majazum. Wa alamut eh, wa alamatu jazmihi sukunun nunil mahdhufati litakhfifi. Tanda jazmnya adalah sukunnya nun, tetapi nunnya itu dihapus. Tujuannya apa? Litakhfifi, untuk meringankan bacaan. Kan asalnya fala takun. Ya, fala takun. Tapi nunnya dihapus supaya lebih mudah dibaca. Wasmuhu domirun mustatirun. Dan isim takunya adalah domir mustatir. Mulghian khobaruhu. Mulghian adalah khobar dari taku. Wa fihi dhamirun mustatirun dan mulghian itu kan isim fa'il dari algha yulghi. Isim fa'ilnya mulghian Nah, mulghian itu mengandung dhamir mustatir. Maqalata maf'ulun bihi. Maka lafat maqalata adalah maf'ul bih lismil fa'ili mulghian Untuk isim fa'il mulghian At-tayru fa'ilun li fi'lin mahdhufin. At-toiru adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Yufassiruhul madhukuru. Yang dia itu ditafsirkan oleh yang disebutkan. Yaitu apa? Marroti. Ya, marroti, marrot. Itu kan misalnya di Arab sebagai... Um, sebagai... Ya, ada beberapa kemungkinan. Namun di sini itu di Arabnya sebagai... Uh, bisa juga menjadi sifatnya bagi marroti. Tetapi itu kalau uh, dianggap atoiru adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Nah, yufassiruhul madhkuru yang menafsirkan adalah marroti. Au fa'ilun muqaddamun. Nah, bisa juga fa'il yang muqaddam. Jadi marroti itu fi'ilnya, atoiru itu fa'ilnya. Au mubetada'un bisa juga atoiru itu itu betada, marroti itu adalah khobarnya alal khilafi. Ya ini adalah ya perbedaan pendapat dalam mengi'rab syair ini. Namun syahidnya apa? Fa inna qawlahu khabirun mubtadaun. Ya, maka ucapan penyair khabirun adalah mubtada. Wa qawluhu banu lihbin fa'ilun sadda masaddal khabari. Dan banu eh, dan ucapan penyair banu lihbin adalah fa'il yang menempati kedudukan khabar. Nah, maka perhatikan di sini. Oh, berarti ini yang menjadi syahid itu adalah yang khobirun banu lihbin. Khobirun banu lihbin. Nah, khobirun di sini itu dapat merofakkan fa'ilnya yaitu banu lihbin. Walam yang walam ya'tamidismul fa'ili ala syai'in min ma Dan khobirun itu sama sekali tidak bersandar kepada salah satu pun Ya, isim fa'il. Khobirun itu kan isim fa'il. Ya. Nah, itu dia tidak bersandar kepada satupun dari yang disebutkan tadi, baik istifham dan seterusnya. Nah, tetapi apa penjelasan jumhur? Wal jumhuru ala istiratil ya'timadi kamata taqaddama. Tetapi jumhur ulama tetap pada pendapat mereka bahwa isim fa'il yang dia itu terlepas dari al itu wajib uh, bersandar kepada sesuatu yang mereka mensyaratkan harus bersandar kepada sesuatu supaya dapat beramal kama takottama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Wala hujjata lil akhfashi fi hadal baiti dan menurut para ulama tidak ada hujjah, tidak bisa syair tersebut menjadi dasar atau dalil. dalil. Mengapa li jawazi an yakuna qauluhu khabirun khabaron muqaddaman? Karena ucapan khabirun tersebut itu boleh di-i'rab sebagai khabar yang muqaddam. Tadi kan di-i'rabnya sebagai mubtada, tapi bisa juga di-i'rab sebagai khabar yang muqaddam. Kemudian banu wa qauluhu banu lihbin mubtada'un muakhkharan. Maaf. Wa qauluhu banu lihbin mubtada'an muakhkharan. Dan boleh juga si banu lihbin itu di i'rab sebagai mubtada' yang diakhirkan. Ya, jadi banu lihbin adalah mubtada', khabirun adalah khabar. Nah, wala durul ikhbaru bil mufradi anil jam'i. Dan tidak mengapa kita mengkhabarkan menggunakan kata mufrad untuk mubtada yang jamak, tidak masalah. Ya, jadi misalnya kalau dulu kan kita belajar mubtada mufrad ya khabarnya harus mufrad. Mubtada'nya jamak, khabarnya harus jamak. Nah, di sini khabirun itu mufrad. Banulih bin itu jamak. Nah, di sini tidak apa-apa. Kita mengkhobar, membuat khobirun menjadi khobar, padahal dia mufrad. Sementara mubetadaknya banulih bin dan dia itu jamak. Tidak mengapa. Mengapa? Lianna sighata fa'ilin ala waznil masdari. Ini catatan yang penting. Karena wazan atau bentuk fa'ilun itu mengikuti wazannya masdar. Contohnya apa? Kasohili, contohnya sohilun, ya, ringkikan kuda. Wannaiqi, contohnya na'iqun, ya gaok atau suaranya gagak. Ya, bersuaranya gagak. Itu kan masdar, mengikuti wazan fa'ilun. Nah, kemudian apa wal masdaru yukhbiru an yukhbiru bihi anil mufrodi wal muthanna wal jam'i wal jam'i. Wal masdaru yukhbiru bihi anil mufradi wal muthanna wal jam'i. Dan masdar itu dapat digunakan untuk mengkhabarkan mubtada yang mufrad dan juga mubtada yang muthanna dan mubtada yang jamak, bisa semuanya. Ya, jadi masdar itu bisa menjadi khabar, khobar untuk mubtada yang mufrad, muthanna dan jamak. Fakadha ma huwa ala waznihi. Maka kalau masdar bisa mengkhabarkan untuk mufrad mutsanna jama, maka apapun yang mengikuti wazannya juga demikian. Termasuk isim fa'il. Isim fa'il kalau dia itu mengikuti wazannya masdar, dia bisa menjadi khabar untuk mubtada yang mufrad mutsanna atau jama. Wa qad warada dzalika sharihan fi qoulihi ta'ala dan sungguh yang seperti ini itu ada ya datang dalam ayat Al-Qur'an secara sharih, ya secara nyata, secara jelas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal malaikatu ba'da dzalika wal malaikatu ba'da dzalika zahir dan para malaikat itu adalah um, ini ya ini konteks ayatnya berarti dan malaikat-malaikat itu ya setelah hal tersebut itu juga ikut menolong ya maka apa fal malaikatu maka lafat al malaikatu di situ mubtadaun adalah mubtada wa dhahirun khabarul mubtada'i dan dhahirun adalah khabar mubtada'i i'rabnya Ma'a annal mubtada'a jam'un padahal lafat mubtada'nya yaitu al-malaikatu itu jamak. Tetapi khobarnya itu adalah zahirun. Ya, zahirun. Nah, maka di sini kita melihat semua yang mengikuti wazan fa'ilun itu boleh mengkhabarkan mubtada' yang mufrad, musanna atau jamak. Wa ila ma taqaddama min alam min amal ismil fa'ili wa syurutihi qala malikin maka menunjukkan kepada apa yang dijelaskan sebelumnya berupa amalannya isim fa'il dan syarat-syaratnya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam alfiyah beliau ka fi'li hismu fa'ilin fil amali ila akhirih ai maksudnya innasmal fa'ili ka fi'lihi fil amali Sesungguhnya isim fa'il itu seperti fi'ilnya dalam beramal. Muta'addiyan kanal fi'lu au laziman. Baik fi'ilnya itu adalah fi'il yang muta'addi atau fi'il yang fi'ilnya adalah fi'il yang lazim. Yang memerlukan maf'ul bih atau yang tidak. bisharti an yakuna bima'zilin aniz zamanil maudi. Namun dengan syarat Syarat yang pertama bahwa isim fa'il tersebut harus ma'zi, bima'zilin aniz zamanil maudi. Dia itu terlepas atau terpisah dari zaman yang lampau. Maksudnya apa? Ai bimakanin ba'idin anhu. Nah, dari tempat yang jauh darinya. Nah, apa maksudnya? Wal muradu annahu labudda an yakuna lil hali awil istiqbali bahwa penggunaan isim fa'il supaya dapat beramal itu harus membawa makna hal, ya makna sekarang, atau makna istiqbal, makna yang akan datang. Kama yushtarotu an yaliyastifhaman, sebagaimana disyaratkan bahwa uh, isim fa'il yang terlepas dari al, itu dapat beramal jika dia didahului oleh istifham. Atau apa? Ai yaqa'u ba'da istifhamin. Yaitu isim fa'il terletak setelah istifham. Au ba'da harfi nida'in. Atau terletak setelah huruf nida. Au ba'da nafin. Atau terletak setelah penafian. Au ya'tismul fa'ili sifatan. Atau isim fa'il itu datang sebagai sifat. Wal muradu biha huna an-na'tu wal halu. Yang dimaksud sifat itu bisa berupa na'at, bisa juga berupa hal. Au musnadan. Atau isim fa'il dapat beramal jika dia sebagai musnad. Maksudnya apa? Ai mukhbiron bihi an mubtada'in au nasikhin minan nawasikhi. Bahwa dia menjadi khabar bagi mubtada' atau khabar bagi nasikh dari sekian banyak nawasikh. Thumma dhakaro anna ismal fa'ili qad yaqa'u na'tan liman utin Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa isim fa'il terkadang datang dalam bentuk na'at bagi man'ut yang dihapus. Ma'rufin yang man'ut yang dihapus tersebut itu diketahui karena adanya korinah atau petunjuk faya'malul amalal madhkuro, maka dia dapat beramal seperti amalan yang disebutkan tadi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.